yang tidak berbaikat termasuk dalam dosa besar karena ada pernah dengar hadis tentang orang yang tidak dilihat oleh Allah bila tidak berbaikat. Ya. Pertanyaannya baikat itu apa? Baikat itu sumpah setia. Ya. Dan hadis mengatakan man mata laisa fi unuqihi bai'a mata maitatuhu maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada bayat di lehernya, matinya seperti bangsa jahiliyah. Maka orang tidak berbayat dosa besar, iya. Tapi pertanyaannya kepada siapa berbayat? Bukan pada amir-amir jamaah yang ada. Ya, tapi harus kepada penguasa yang memiliki kekuasaan teritorial. Sebagaimana penjelasan Sunnah Islam, al-ma'dum yang tidak punya kekuasaan nggak boleh minta dibayat. Kalau ada dua orang minta dibayat, apa kata Nabi? Mana yang harus dibunuh lebih lebih dulu? Ya, yang berbayatlah berkuasa. itu pemerintah punya kekuasaan, minta bayat. Ya, kita wajib berbayat. Yaitu punya kekuasaan teritorial. Kalau hanya kelompok-kelompok jemaah nggak boleh. Bukan haknya mereka. Ya, bukan haknya mereka para jemaah. Hadisnya sahih, tapi banyak disalahgunakan. Ya, sampai penyalahgunaan tersebut saya pernah baca di sumber yang terpercaya. Ya, ada seorang dokter punya istri, suruh cerai sama amirnya, amir Jawa itu, dicerai, dikawin sama amirnya. Insya Allah kalau seperti itu di sini siap semua jadi pak amir. <laughs> enak saja cerai istrimu dinikah sama dia. Ya, setiap bulan bayar peti, nggak benar. Hadisnya sahih, tapi bukan itu penggunaannya. Ya. Penggunaannya bukan seperti itu. Harus kepada penguasa yang tidak kekuasaan dari teritorial, bukan kelompok-kelompok jemaah yang bersembunyi-sembunyi ya kalau pengajian. Bahkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, ketahui di situ pasti ada fitnah. Kajian terbuka, seperti siapa pun boleh hadir. Saya salah, Ustaz, antum salah. Oh, gimana salahnya? Tolong dibuka. Oh iya, saya salah. Saya rujuk. Ya, Enak seperti ini terbuka, semua boleh ikut, semua mendengarkan para jemaah. Ya, tapi kalau kajian sembunyi-sembunyi, wah anda nggak boleh ikut kajian ini, belum lulus, belum ini, nggak bisa, kecuali kelas. Ya, nah itu, nah, itu biasanya ada bayat-bayat seperti itu. Ya, itu hati-hati dengan seperti itu.